Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pembahasan yang terakhir kita selesaikan adalah mengenai permasalahan yang ke-34 yaitu bahwasannya termasuk ritual atau perilaku orang-orang jahiliyah mereka berkelompok-kelompok kemudian masing-masing kelompok mengaku dirinya yang paling benar. Nah, namun pengakuan tersebut tidak diiringi dengan bukti atau burhan atau dalil sekedar hawa nafsu saja. Nah, itu yang kemarin kita selesaikan. Karena kalau seandainya mereka mengaku berada di atas kebenaran, tentunya mereka harus punya bukti dan dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu benar. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara dituntut untuk mendatangkan dalil manakala mereka mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia itu Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian Allah Taala katakan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, datangkanlah burhan kalian, bukti kalian. Jika kalian benar-benar jujur dan benar, eh, jika kalian itu jujur atau benar, buktinya mana? Nah, buktinya mana? Dalilnya mana? Jika kalian mengatakan bahwasannya eh, tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud ataupun orang Nasara. Mana buktinya? Seruan seperti ini tidak diterima kecuali dengan dalil. Awa, eh, manakala seruan tersebut tanpa dalil maka nam la tidak diterima barakallahu fikum hafizakumullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya. Permasalahan yang ke-35 Nam yaitu permasalahan yang ke-35 ini nanti mengenai perkara yang sangat jelek dan juga barakallahu fikum sangat hina yaitu mereka mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan juga tuduhan keji mereka bahwasanya Allah Taala memerintahkan perkara fahisyah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan perkara perkara yang keji. Nah, padahal Allah Taala tidak pernah memerintahkan perkara yang keji. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid rahimahullah taala qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu al-khamisatu wa salathun permasalahan yang ke-35 At-ta'abbudu bi kashfil aurat Nah, jadi mereka termasuk ritual orang jahiliyah mereka beribadah dengan membuka aurat-aurat mereka atau mensingkatkan aurat-aurat mereka. Dalam artian telanjang gitu ya, kisahnya ketika mereka tawaf di Baitul Haram, ya, keliling Ka'bah mereka telanjang. Karena mereka beranggapan bahwasanya pakaian-pakaian yang mereka bawa, ya, yang mereka datang dari negerinya atau dari kampungnya, ketika sampai di kawasan tawaf tersebut, menurut mereka pakaian tersebut kotor, penuh dengan dosa dan semisalnya akhirnya dilepas di luar, nah luar-luar perbatasan haram. Nah, luar perbatasan, nah barakallahu fikum Makkah eh, Mekah tersebut atau Ka'bah. Ya, Akhirnya mereka berkeyakinan bahwasanya tawafnya lebih bagus kalau dengan telanjang. Nah, ya, padahal ini adalah hias-hiasan syaitan. Nah, bagaimana beribadah dengan telanjang? Kita lihat di sini. Permasalahan yang ke-35 adalah at-ta'abbudu bi kasyfil aurat. Nah, beribadah dengan mensingkapkan atau membuka aurat-auratnya. Kaqaulihi seperti firman Allah Ta'ala, "Wa idza fa'alu fahishatan aw Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Tuduhan yang sangat keji. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang apa? Yang sampai tingkatan puncak enam kejelekannya. Ayo, mereka mengatakan apa? Demikianlah kami menjumpai bapak-bapak kami dan Allah taala itu yang memerintahkan kami katanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami Nah, barakallahu fikum untuk perbuat perbuatan fahisyah tersebut. Jadi perbuatan fahisyah itu Allah Taala yang merintahkan kata mereka tapi ya. Kita lihat lihat penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahullah. Asy-syarh yata'abbadu ahlul jahiliyah bi kashfil aurati fit tawaf. Ya, penduduk atau orang-orang jahiliyah mereka beribadah dengan membuka aurat-aurat mereka. Nah, fit tawaf itu ketika tawaf, ketika mereka berkeliling mengelilingi Ka'bah. Nah, Li'anna syaitana zayyana lahum. Dikarenakan syaitan, syaitan itu menghias-hiasi untuk mereka anna man lam yakun min ahli haram, bahwasanya orang yang bukan termasuk penduduk haram, ya penduduk Mekah dan Madinah misalkan, wajah al afat dan datang dari penjuru yang berbagai macam penjuru atau datang dari nah barakallahu fikum arah atau dari negeri yang bukan termasuk negeri haram, fa innahu la yadkhulul haram bisiyabihi maka tidak boleh masuk ke negeri haram tersebut dengan pakaiannya allati ja'a yang dia membawa nam dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian-pakaian yang mereka bawa dari kampungnya atau dari negerinya itu pakaian yang kotor itu loh. Jangan dibawa masuk. Kenapa lihat li'annahu nasallaha fiha? Karena enam orang tersebut telah berbuat kemaksiatan kepada Allah taala dengan pakaiannya tadi. Nah, fa in wajada ahli haram man Namun kalau seandainya Salah satu di antara mereka menjumpai dari Abdul Haram, ya penduduk Mekah dan Madinah. Nah, barakallahu fikum atau penduduk Mekah menjumpai ada yang menyoti ada orang yang berikan pakaian sauban, nah menyoti sauban yalbasahu. Nah, ada orang yang berikan pakaian untuk dipakai, wa yatufu wa yatufa biha, nah, kemudian dia bertawaf dengannya. Wa illa dan jika tidak ada yang beri fa innahu yakhla'u thiyabahu. Maksudnya orang tersebut melepaskan pakaiannya indah hududil haram Nah, ketika sampai di perbatasan haram. Wa yadkhulu 'uryanan kemudian dia masuk dalam keadaan telanjang. Kada kada zayyana lahum syaitan. Demikianlah nam setan itu menghias-hiasi di hadapan mereka. Hina ma fa'alu fa hadil fahsya qalu Kemudian tatkala mereka melakukan perbuatan keji ini, perbuatan mungkar ini, qalu mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Tuduhan yang sangat kecil lagi. Kata mereka, kami menjumpai nah barakallahu fikum bapak-bapak kami berada di atas fahisyah ini. Mereka ketika beribadah, nah barakallahu fikum melepaskan pakaian mereka. Wallahu amara nabiha. Sedangkan Allah taala itu juga yang memerintahkan kami nah dengan perbuatan fahisyah tersebut. Bayangkan tuduhan yang sangat kecil. Jadi waktu itu ya orang-orang jahiliyah ketika tawaf itu telanjang mereka. Meyakini pakaian mereka itu pakaian yang kotor karena seringkali dengan pakaian tersebut mereka gunakan untuk berbuat dosa. Sehingga ketika mereka sampai dari perbatasan Nah, al-haram ini mereka lepaskan bajunya kemudian mereka masuk dalam keadaan telanjang. Sehingga dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala eh, salah satu di antara mereka mengungkapkan apa? Ungkapan yang nah ketika mereka tawaf eh, tidak saling melihat mereka tidak saling melihat kemaluan atau aurat yang lainnya. Eh, sebagian mereka mengatakan apa? Al-yauma yabdu kulluhu aw ba'du wa ma bada minhu fala uhillu. Al-yauma yabdu ba'du aw kulluhu. Wama bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau seluruhnya, masih nampak kemaluannya atau nampak auratnya sebagiannya atau seluruhnya. Dan yang nampak darinya maka tidak aku halalkan. Maksudnya tidak dihalalkan untuk melihat. Ya memang waktu itu mereka tidak saling melihat, tapi apa? Tapi beribadah dengan telanjang seperti ini kan perkara yang nah barakallahu fikum perkara yang kecil. Nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fangduru kaifa summiya kashful aurah. Eh, maka lihatlah bagaimana dinamakan dengan Nah, membuka auratnya fahisyatan dinamakan dengan fahisyah. Jadi membuka aurat, eh, menyingkapkan auratnya termasuk fahisyah perbuatan keji, wahya matanaha qubhuhu, yaitu perkara atau perbuatan yang sampai puncak apa? Sampai puncak kejelekannya. Jadi kejelekannya sampai puncak sekali, perbuatan sangat keji. Nah, jadi fahisyah itu wahya matanaha qubhuhu, yaitu perbuatan yang apa? Yang mencapai puncak kejelekannya. Wa katsiran minan nasi fi hadzal zaman ya'tabirunahu ruqiyan wa tahadduran. Namun kebanyakan manusia di zaman ini ya, mereka menganggap perbuatan tersebut adalah ruqiyan wa tahadduran. Nah, barakallahu fikum ini istilah mereka. Ayo. Nah, barakallahu fikum. Padahal padahal barakallahu fikum hafizakumullah kalau mereka menuduhkan bahwasanya Allah taala merintahkan perkara fahsyah tersebut ya, atau bahkan bapak-bapak mereka dahulu melakukan perbuatan fahsyah tersebut itu bukan dalil. Nah, kalau bapak-bapak mereka nah melakukan perbuatan tersebut kemudian diikuti perkara yang sangat keliru. Adapun Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Tidak memerintahkan sedikit pun perkara nah maksiat atau perkara fahsyah barakallahu fikum. Nah. Sehingga orang-orang yang berbuat fahsyah pun eh, orang-orang yang berbuat kekejian kemudian dia bertobat eh, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ingat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Setelahnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah telah ampuni. Namun kalau sudah menisbahkan seperti ini berbahaya sekali. Allah telah berfirman, ladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendzalimi diri diri mereka, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru, kemudian mereka beristighfar minta ampunan Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka, wa may yaghfirudz dzunuba illallah dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu dan mereka tidak terus-menerus tidak berada di atas enam perbuatan yang mereka kerjakan berupa kemaksiatan wa hum ya'lamun dalam keadaan mereka mengetahui. Inilah keadaan orang-orang yang baik. Ketika terjatuh dalam perbuatan fahisyah, perbuatan perbuatan keji, maka dia langsung ingat kepada Allah Taala dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. barakallahu fikum. Summa raddallahu alaihim biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan ucapannya, "Qul innallaha la ya'muruhu." Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan mereka sedikit pun bil fahsya dengan perkara-perkara atau perbuatan keji. Ai la yashra'u li ibadihi kashfal aurat. Maksudnya adalah Allah Taala tidak mensyariatkan untuk hamba-hambanya Nah, menampakkan atau membuka aurat-auratnya. Wa inna masyara'a lahum satraha dan hanya saja Allah Taala merintahkan bagi mereka untuk menutup aurat tersebut. Lima fi dzalika minal bu'di 'anil fitnah. Dikarenakan hal itu merupakan perkara yang menjauhkan dari fitnah wa adamil wuqu' fil jara'im al khuluqiyah dan juga termasuk apa? Nah barakallahu fikum termasuk eh, faktor yang yang menghalangi untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara kriminalitas atau kejahatan yang sifatnya khuluknya akhlak. Mungkin pemerkosaan atau mungkin nah barakallahu fikum kejahatan terhadap wanita dan semisalnya. Waqad kadzabu 'ala Allah, dan sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu 'alaihi ghairi 'ilmin, dan mereka mengatakan nah barakallahu fikum hal itu tanpa dasar ilmu. Fahtajju hujjatayn batilatayn. Kemudian mereka pun apa? Mereka pun mencari hujah atau menjadikan hujah dengan dua hujah yang kedua-duanya batil. Hujah pertama apa hujah pertama? Kita lihat nanti. Ihdahuma abtalu minal ukhra. Salah satu di antara dua hujah tersebut lebih batil daripada yang satunya. Al-ula yang pertama perhatikan, hujah mereka yang batil ini. Nah, hujah mereka yang lah ini. Nah, Jadi mereka berhujah dengan apa? Bihujatain batilatain dengan dua hujah yang batil. Yang pertama, Naam al-ula wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan kami menjumpai bapak-bapak kami itu melakukan hal ini. bapak eh, Bapak-bapak kami itu dahulu berada di atas apa? Di atas perkara ini. Nah, tawaf dengan telanjang tadi. Wasaniyah a'dham wa akhtar. Yang kedua lebih parah lagi. Yang kedua lebih parah lagi. Yang pertama sudah bahaya, yang kedua lebih besar dan lebih berbahaya. Wallahu amarna nabiha menuduh langsung. Mengatasnamakan Allah taala. Eh? Dan Allah lah yang telah merintahkan kami dengan perbuatan keji tersebut, perbuatan fahisyah tersebut. Kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa taala, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, faradda 'alaihim subhanahu biqaulih. Kemudian Allah taala pun membantah ucapan mereka dengan firman-Nya, "Qul katakanlah innallaha la ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan Nah, kepada perkara-perkara yang keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Ata'an, apakah kalian bahwa berbicara atas nama Allah Taala eh, dengan perkara yang kalian tidak mengetahuinya, perkara yang sangat berbahaya seperti ini. Wal qawlu 'ala Allah bila ilmin jarimatun khatiratun jidda. Sedangkan berbicara tentang Allah Taala atau berbicara atas nama Allah Subhanahu taala tanpa ilmu itu merupakan jarimah, kriminalitas atau kejahatan yang sangat berbahaya. nam sekali barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali. Hati-hati barakallahu fikum karena masalah agama ini tidak boleh sembarangan. Ayo nah barakallahu fikum harus dilandasi oleh ilmu harus dilandasi oleh apa? Oleh ilmu kita berbicara. Nah, berkaitan masalah agama ini halal, ini haram, semuanya butuh ilmu para fikum tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai hal itu dalam majmu' fatwa kata beliau wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Ya, tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Wala yu'ina man takallama fid din bila ilmin tidak boleh juga menolong orang yang ingin berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Awad khalafid din ma Atau menolong orang yang ingin memasukkan dalam agama ini perkara yang bukan termasuk bagian dari agama. Hati-hati para fikum. Naam. Hati-hati karena perkara itu perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang sepele. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah Kata beliau, "Tsumma bayyana subhanahu manaha anhu faqal." Kemudian, nah barakallahu fikum Allah Subhanahu menjelaskan perkara yang Allah Taala larang darinya faqal. Seraya Allah Taala berkata atau berfirman, "Qul ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan." Katakanlah, hanya saja Rabbku telah mengharamkan seluruh perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji ma dhahara minha wa batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fal fawahishu jam'u fahisyah. Al fawahish itu jamak dari fahisyah. Kata Syekh al Fauzan perhatikan, wa al ma'siyatu al mutanahiyatu fil qubhi. Yaitu fahisyah itu adalah makna terjemahan bebasnya apa? Nah fahisyah itu perbuatan keji. Wa hiya maknanya adalah al ma'siyatu al mutanahiyatu fil qubhi. Yaitu perilaku atau perbuatan maksiat yang sampai mencapai puncak kejelekannya. Ewa, jadi maksiat mutanahiyah. Jadi maksiat yang apa? Yang mencapai puncak fil kubhi dalam kejelekan. Wa minha kashful aurah. Di antaranya adalah membuka aurat atau menyingkapi atau menyingkap aurat atau menyingkapkan auratnya. Ma dhahara minha alaniyatan amanan nas. Baik itu perbuatan keji yang di hadapan manusia terang-terangan. Wa ma batan ma fa'alahu insan khufiyatan bainahu wa bainallah atau perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sembunyi-sembunyi nah, tersembunyi antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah taala haramkan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala eh, haramkan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil sultana. Dan mereka nah, dan juga Allah taala mengharamkan eh, wa barakallahu fikum kalian berbuat kesyirikan kepada Allah taala nah, malam Yunus bi sultana pada perkara yang memang Allah taala tidak menurunkan padanya bukti atau burhan. Ini maksudnya adalah sifatun kasifah, sifat yang fungsinya untuk menjelaskan sebelumnya bukan maknanya bahwasannya kalau ada burhannya, ada buktinya boleh. Karena semua kesyirikan itu berarti menunjukkan tidak ada burhan dan bukti di situ dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala tidak turunkan badannya bukti. Yakni hujjatan Fallahu ma anzala li ahli syirki hujjatan abada. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada pelaku kesyirikan satu hujah pun selama-lamanya. Inna ma anzala al-hujjata 'ala tauhid. Hanya hanya saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujah terhadap apa? Terhadap tauhid. Amma syirku fallahu naha anhu subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan tersebut. Barakallahu fikum wa Itulah keadaan Nah, barakallahu fikum orang-orang jahiliyah yang mereka berupaya untuk menisbahkan perbuatan keji, perbuatan nah maksiat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan Allah lah yang merintahkan kami dengan hal tersebut atau perbuatan tersebut. Namun itu tuduhan yang sangat nah barakallahu fikum tidak ada unsur kebenaran sama sekali. Tuduhan yang nah sangat fatal dan berbahaya barakallahu fikum. Eh, terkadang juga mereka menisbahkan nah kepada nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Nah, sehingga mereka mengatakan apa? Wajadna 'alaiha abana. Kami menjumpai nah bapak-bapak kami dahulu seperti ini keadaannya. Di atas syariat ini, di atas panutan seperti ini, ajaran seperti ini. Berarti menunjukkan bahasanya mereka jauh daripada dalil. Barakallahu fikum barakallah fikum wa hafizakumullah. Maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah orang-orang jahiliyah yang mereka sandarannya patokannya adalah hawa nafsu atau akal belaka, bukan kepada dalil karena dalil itu adalah yang inti yang kita nah barakallahu fikum kita cari atau yang kita upayakan barakallahu fikum dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah memahami agama ini barakallahu fikum wa hafizakumullah.